Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk dalam bab al-iman bil qadar beriman kepada takdir dan telah kita baca ayat yang disebutkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dan hadis yang ke-39 namun masih banyak penjelasan Syekh Al-Fauzan terkait hadis yang ke-39 ini <clears throat> Kata beliau rahimahullah melanjutkan keterangan dari yang sudah kita baca Iman kepada takdir terkandung di dalamnya empat tingkatan serta empat perkara yang wajib untuk diimani terkait dengan keimanan terhadap takdir. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dalam ilmunya yang azali. Dalam ilmunya yang azali. Azali sudah kita sebutkan pengertiannya pada pertemuan yang kemarin, pada pertemuan ke-27 bahwa al-azali adalah zaman yang telah berlalu, masa lampau yang tidak ada batasnya. Tidak ada permulaan batasnya atau batas permulaannya. Maka tidak ada apapun yang terjadi di alam ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang terjadi di alam ini yang terjadi yang tidak diketahui oleh Allah. Yang kedua, martabat yang kedua setelah martabatul ilm adalah al-iman. Bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadira kulli syai'in ila an taquma saatu Mengimani bahwa Allah telah menulis di dalam catatan al mahfud, Mahfuz takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allah telah menulis takdir segala sesuatu sampai hari hari kiamat. Tentunya <clears throat> Allah telah mengetahuinya terlebih dahulu, kemudian Allah menuliskannya dalam catatan al mahfud. Mahfuz. Karena tidak akan mungkin ada catatan jika tidak ada ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan alimamu Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi rahimahumullah dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah, awalu ma qalam Awal mula yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berkata kepada sang pena, tulislah. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Namun terkait dengan hadis ini bahwa awal mula yang Allah ciptakan adalah al-qalam, maka di sana para ulama menjelaskan seperti misalnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaulul Mufid, syarah Kitab Tauhid, beliau menerangkan bahwa awaliyah awal mula pada al-qalam ini sebagai makhluk pertama bukanlah awaliyah mutlakah bukan makhluk pertama secara mutlak dari seluruh makhluk yang ada dari ciptaan Allah tetapi dia adalah awaliyah nisbiyah sifatnya nisbi yaitu dikaitkan dengan apa yang bisa kita saksikan di alam ini. Namun, makhluk paling pertama secara mutlak, secara keseluruhan adalah al arsh Arsh Allah Azza wa Jal. Ikhwani Fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan Poin kedua bahwasanya segala takdir telah Allah tuliskan dalam catatan Al-Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah apapun yang menimpa di bumi. Tidak pula yang menimpa diri-diri kalian, kecuali ada dalam catatan kitab sebelum kami menciptakannya. Wal bu dan al-kitab <clears throat> yang dimaksud di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah huwa al-lauhul mahfuz Kitab yang termaktub di dalam ayat ini adalah kitab catatan al lawhu Al-Mahfud. Sementara kalimat min qabli an nabra'aha pada surat Al-Hadid tadi ay min qabli an nakhluqaha wa nujidaha sebelum kami menciptakannya dan mengadakannya fahiya maktubatun fil al mahfuzi min qabli an nujidaha maka dia telah tertulis dalam catatan Allahul Mahfud sebelum kami mengadakan dan menciptakan. Yang ketiga, al-martabatu salithah di antara perkara yang wajib untuk diimani terkait dengan keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu untuk terjadi dari apa yang ia tetapkan dan ia takdirkan dan telah yang ia tuliskan dalam catatan Allahul Mahfuz. Ini yang disebut dengan martabatul masyiah. Mengimani tentang al-masyiah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bahwa segala yang terjadi pasti Allah menghendakinya. Dan segala yang tidak Allah kehendaki untuk tidak terjadi maka tidak akan mungkin terjadi dan terwujud. Sehingga tidak ada, tidak akan ada apapun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Hud ayat ke-107 fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat apa yang dia inginkan, yang ia kehendaki. Kemudian yang keempat, al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat. Mengimani bahwa semua yang ada dan terjadi di alam ini maka itu ciptaan Allah, Allah yang menciptakan terjadinya dan adanya. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini, yang baik ataupun yang buruk, maka itu ciptaan Allah. Dan dia perbuatan hamba. Kebaikan dan kejelekan termasuk dari perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba pun adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tegaskan dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian lakukan. Maka perbuatan kalian, amalan kalian adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Al-Fauzan, Ay wa khalaqa ma ta'maluna dan Allah menciptakan pula apa yang kalian perbuat. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia Allah Maha pemelihara segala sesuatu. Maka semua yang terjadi di alam ini maka itu adalah ciptaan Allah tabaraka wa taala. Ini yang disebut dengan martabatul khalq. Jadi yang pertama ringkasnya martabatul ilm, tingkatan ilmu. Yang kedua martabatu al-kitabah, penulisan. Yang ketiga martabatul masyiah, Kehendak yang keempat martabatul khalaq. Terkumpul dalam sebuah bait syair yang disebutkan ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, <clears throat> maka menjadi sebuah keharusan dan kemestian mengimani seluruh tingkatan-tingkatan tadi dari empat tingkatan yang kita sebutkan. Baik itu terkait dengan ilmu Allah atau mengimani Alkitabah, catatan dan penulisan dalam kitab catatan Allahul Mahfuz ataupun mengimani al-masyiah wal iradah, kehendak dan keinginan Allah terhadap segala yang terjadi di alam ini ataupun mengimani bahwa semua yang terjadi maka itu ciptaan Allah. Fala ahada yakhluqu ma'allahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang mencipta bersama Allah. Maka menjadi sebuah keharusan untuk mengimani semua dari tingkatan yang empat ini. Dan ini ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dhalika fi kitabin Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu ada dalam kitab. Maka kalimat ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Allah tahu yang ada di langit dan di bumi. hadhihi martabatul ilmi. Ini tingkatan ilmu. Yang pertama, kalimat inna dzalika fi kitab hadhihi martabatul kitab fil lauhil mahfuz ini catatan penulisan takdir tentang penulisan takdir dalam catatan Allahul Mahfud. Kemudian barakallahu fikum. Sementara dalil yang ketiga, tingkatan ketiga dan keempat tadi pun sudah kita bacakan. Selanjutnya kata Syekh, kemudian setelah kita mengetahui kewajiban dan keharusan mengimani al-qadha dan al-qadar serta menetapkannya sebagaimana adanya di dalam bimbingan Al-Qur'an dan hadis maka tidak sepantasnya meninggalkan amalan. Tidak sepantasnya meninggalkan amalan, tidak mau beramal, tidak mau berbuat, tidak mau berusaha. Dengan alasan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Berarti kalau begitu cukup bagi kita berserah diri dan pasrah kepada catatan takdir. Ini alasan mereka. Serta alasan bahwa masuk surga dan neraka itu sudah ditakdirkan. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, semuanya sudah ditakdirkan. Dan tidak ada faedahnya tidak ada perlunya untuk beramal karena semuanya sudah ditakdirkan dan ditetapkan catatannya masing-masing. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Hada kalamun batilun. Ini adalah ucapan yang batil. Ini adalah ucapan yang batil. Ucapan yang sangat-sangat keliru. Ucapan yang menyimpang ucapan yang sesat. Kenapa? Karena manusia diperintah untuk beramal. Manusia diperintah untuk beramal. Karena masuk surga tidak akan terwujud kecuali dengan amal. Dan tidak mungkin seseorang masuk neraka kecuali karena adanya sebab. Perhatikan poin yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Wallahu la yu'adzibu al qada'i wal qadar. Allah itu tidak mengazab atas alasan al-qada wal qadar. Allah tidak mengazab karena alasan takdir. Wa ma yu'adzibu alal a'mal. Tetapi Allah mengazab atas dasar amal perbuatan. Atas dasar amal perbuatan. Wala yuna'imu bil qada'i wal qadar. Dan Allah tidak memberikan nikmatan surga kepada seorang hamba karena alasan takdir. Wa innama bil a'mal tetapi juga karena atas dasar amal perbuatan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Jelas sekali Allah sebutkan tentang amal. فَمَنْ يَعْمَلْ maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat ayat 46, "Man 'amila salihan fali nafsih wa man asaa'a fa wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Barang siapa beramal saleh maka itu untuk dirinya dan barang siapa berbuat kejelekan maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Robmu Tuhanmu tidak menzalimi satu hamba pun. Sehingga فَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ la yata'allaqani bil qada'i wal qadar. Yang namanya pahala dan siksaan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan qada dan qadar wa inna ma yata'allaqani bi af'alil ibad tetapi berkaitan dengan perbuatan hamba. Atas dasar itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat, anna kulla insanin muqaddarun maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Bahwa setiap orang sudah ditakdirkan, ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Kalau mereka kemudian berkata, Ya Rasulullah, fafimal amal? Wahai Rasulullah, kalau setiap orang sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka, lalu mengapa kita harus beramal? Untuk apa kita beramal? Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala Tidakkah kita bersandar saja kepada catatan takdir kita dan kita meninggalkan amalan, tidak usah berbuat, tidak usah beramal. Apa kata Rasulullah? Oh iya ya. Enggak, bukan begitu. Bukan demikian Rasulullah memberikan jawaban. Dan bukan demikian Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan. Tetapi yang dibimbingkan Rasul alaihi salatu wassalam adalah i'malu. Beramallah kalian. I'malu, berbuatlah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Amma man kana min ahli sa'adati Adapun orang yang tergolong ahlus sa'ada, orang yang berbahagia. Fa yuyassaru li'amali ahli sa'adah. Maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahlu as-sa'adah, orang yang bergembira dan berbahagia mendapatkan kenikmatan. Tapi tetap dengan amalan. Apa kata Rasulullah? Fayuyassaru li amali ahli ahli as-sa'adah. Ia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqa atau ahli syaka. Adapun siapa yang tergolong orang-orang yang sengsara, maka dia akan diberi kemudahan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang merugi dan sengsara. Thumma qara'ah, kemudian Rasulullah membaca ayat Fa'amma man a'ta wattaqa Adapun siapa yang memberi, berinfak, bersadaqah, wattaqa dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna dan Jangan dia menghindar, wahai saudaraku. Mempercayai, mengimani, meyakini al husna, yakni al jannah, yaitu jannah, surga. Fa sanuyassiruhu lil yusra akan kami mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang bakhil yang merasa cukup dia, dia mendustakan surga, akan kami mudahkan dia kepada amalannya penduduk neraka. Jadi, dikaitkan dengan amalan bukan dengan takdir. Coba kita gambarkan atau perhatikan bagaimana penggambaran yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Bila rasa lapar yang dirasakan seseorang menuntut dia untuk mencari makan dan mencari rizki, Iya begitu ya, namanya orang kalau sudah lapar pengen cari makan. Jangankan sampai kelaparan, kebiasaan ngopi saja terlewatkan satu momen udah bingung. Udah rasanya kurang puas. Dia akan mencari makanan dan mencari rizki. Begitu pula demi mencegah kezaliman orang yang hendak berbuat kezaliman kepadanya. Dia akan berusaha mencari cara. Bahkan dia akan berusaha menuntut kisos pembalasan terhadap orang yang menzaliminya. Ada usaha yang dia lakukan, ada upaya yang dia perbuat. Lalu bagaimana kemudian dikatakan bahwa surga dan neraka, ingin masuk surga dan terhindar dari neraka, tidak butuh kepada amalan, tidak butuh kepada usaha. Maka prinsip yang benar serta cara berpikir yang benar adalah diharuskan berusaha, berbuat, beramal, baik itu urusan akhirat ataupun urusan dunia. Kalau saja atau kalau dalam urusan dunia saja manusia itu tidak pasrah kepada catatan takdir. Masya Allah dia kalau sudah urusan dunia merebut setiap kesempatan, setiap peluang untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Ini ada pendaftaran begini, gajinya sekian, uh rebutan, kirim proposal, pendaftaran segala macam. Kedahuluan orang sakit kepala, menyesal, menyalahkan dirinya. Kenapa tidak sedari awal berprinsip, wah gampang, kalau Allah menghendaki saya menjadi orang kaya raya dalam sekejap, orang kaya baru, tidak usah kerja, tidak usah daftar ini, tidak usah daftar itu. Tapi ternyata manusia tidak. Urusan dunia benar-benar berlomba-lomba memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan. Lah kalau urusan dunia seperti ini, maka tentunya urusan akhirat lebih-lebih lagi. Sehingga Tidaklah makna beriman kepada al-qadha wal qadar, mengimani takdir, bermaksud dan bermakna meninggalkan amalan. Yang seperti ini tidak lain muncul kecuali dari orang-orang al-qadari al-qadariyah yang mereka berdalih dengan al-qadha wal qadar untuk meninggalkan kewajiban. Padahal mereka tidak beralasan terhadap kemaslahatan duniawi mereka dengan hujjah al-qada wal qadar. Tapi giliran terkait dengan amal, dengan akhirat, ya, mereka berhujjah dengan al-qada wal qadar. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak penjelasan dari hadis ini.